Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya Bu ya, anak saya itu usahanya nyupir angkot. Terus sering ada barang orang ketinggalan. Seseorang menemukan barang, ini bukan terbatas kepada yang namanya sopir, siapapun yang menemukan barang. Pokoknya gini loh, hai hamba Allah. Jangan tamak dengan sesungguhnya ini. Naudzubillah. Memang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sengsara. Kalau tidak ngambil gak enak. Bukan saja nggak punya duit, ada duit, tapi ada penyakit. Kalau dalam dunia psikologi katanya penyakit gini, ya enggak itu nggak punya iman sudah selesai. Imannya kropos itu, ngambil barangnya orang. Nah, oh ini karena ada orang gatel kalau tidak ngambil, gatel nggak ambil. Oh, kan sudah tahu ini haram. Lagi tidak tahu dia jatuh sayang, tinggalin tinggalin, tidak diambil. Biasakan anak kita semacam itu. Selagi bukan miliknya, tidak boleh diambil. Kalau kita ajari, nak ambil, nak gak ada yang punya. Oh gitu ya, selagi gak ada punya boleh diambil. Tak tahunya di pinggir jalan ada ini, oh kelihatannya gak ada punya. Diambil nanti. Ya itu pencuri dari situ. Kemudian, di saat menemukan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Di jalan dan sebagainya. Nemu. Nemukan barang. Kehilangan tidak terlalu mencari, namanya barang sepele. Kalau emas satu on sepele enggak? Hmm, pasti jerit ya. Jadi barang sepele, pokoknya barang sepele intinya enggak usah ngukur orang. Ibu saja kalau hilang. Sekarang itu duit seribu sepele kayaknya ya. Enggak usah bingung di banyak mana ya, seribu. Lima ribu aja sepele kayaknya. Paling lihatnya gini, mana ya? Jadi kalau barang sepele, itu cukup kita umumkan. Di tempat umumnya orang bakal mencarinya. Misalnya di sini menemukan duit lima ribu. Tapi kalau barang berharga ibu tidak tahu yang ditemukan mm, anak tadi jangan jangan jangan anting, jangan jangan kalung itu ya, tidak tahu. Pokoknya kalau barangnya berharga yang bakal dicari oleh orangnya, maka caranya adalah diumumkan selama satu tahun. Sebagian ulama mengatakan dua tahun. Cuman cara umumkannya Setiap hari gembar-gembor. Siapa kehilangan kalung sambil jopir. Siapa kehilangan calung, kalung nih. Setiap hari di minggu pertama. Seminggu berturut-turut. Setelah seminggu bertemu di masjid sana nih. Jadi setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu setiap bulan. Sampai genap satu tahun terakhir diumumkan di waktu hari raya Idul Fitri itu. Di mana? Di Jabana atau di tempat sholat hari raya diumumkan. Siapa yang kehilangan emas nih? Nah, ini. Kalau tidak ada yang mengambil, maka ibu boleh pakai. Boleh pak? Pakai ibahah. Hmm. Karena bukan milikmu, namanya ibadah. Ya, seperti itu. Maka jangan biasa tamak. Sekarang naudzubillah iman atau kurang pendidikan sampai suatu ketika kita melihat kecelakaan di Pantura sana. Ada susu endobi beratong. Eh kayak Rizki nomplok. Sok kamu datang Rizki, Rizki. Astagfirullahaladzim. Orang kena musibah malah diambil. Kiki. Allahu Akbar. Ada orang jatuh, ada yang dompet diambil. Subhanallah, penjahat, paling jahat. Sudah orang tertimpa musibah. Dan itu juga dulu jahatnya sederhana. Dompetnya. Ada pertabrakan membawa barang dagangan baru belanja di pleret waktu itu kalau tidak salah ceritanya. Itu kuenya tuh habis sama orang ada yang bawa renteng sampai tak pikir ada orang kalungan susu. Wah, dari mana kalungan apa susu sasetan itu? Lari ini, ini. Oh, ada bagi-bagi bukan? Tadi ada kecelakaan tabrak. Ya Allah, Ini pendidikannya di mana? Haram, Ibu. Haram. Tidak boleh itu. Gimana kita mengembalikannya? Orang kena musibah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya bertanya di luar tema. Eh, beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan peristiwa pembacaan Al-Quran dengan menggunakan angka Jawa. Sehingga banyak memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Dan hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi masalah ini dan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran itu kalamullah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dengan lesan Arabi lesannya adalah lesan Arabi tidak boleh di jerman jermankan tidak boleh di jawa jawakan tidak boleh di spanyol spanyolkan Karena lesannya lesan Arabi. Bagaimana makna lesan Arabi? Sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab yang selama ini dikenal dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Jadi tentang kalau kita membaca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini, di Jerman juga tidak begitu, ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya itulah lesan Arabi, artinya ya harus kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Sudah Pancasila, ya rusak. Haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. Lah kok Al-Qur'an disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada. Makanya Al-Quran ngikut lagu. Kalau orang membaca Al-Quran dengan cara Jepang, karena memang lidah lidahnya orang Jepang begitu, cara Jawa misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Asalkan benar hurufnya terpenuhi nggak apa-apa. Cuman itu diikutkan lagu itu yang Adzan di Solo, di Blitar itu beda dengan adzan di Mekah ternyata ya. Sebab orangnya setengah ngantuk, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah, nggak apa-apa adzannya tuh. Cuman kalau sudah dimain-mainkan dengan bentuk lagu itu jadi masalah. Lah kemarin dipermasalahkan oleh para ulama-ulama soleh itu apa? Karena Al-Quran itu diikutkan dengan lagu yang sudah ada. Jadi dalam Jawa itu ada nada-nada tertentu. Apakah eh, apa ya mana? Ya kayak itu loh tentang gula. Al-Quran. Enggak ya, berani saya nyontohkan Al-Quran. Ya enggak bisa. Haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan i hilang. Lah kalau begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya. Karena ngelesan Cina, ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Ci, Cina. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa. Orang India juga begitu. Tapi mendatangkan tajwidnya. Jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qur'annya kok ada nada Jawanya karena memang lesannya lesan ja, Jawa asalkan di orang Jawa kalau di fase fasekan ikut Abdul Basit atau Somad ya nggak ketemu bisa sampai cekukan nanti nggak bisa karena lesannya bisa begitu jadi ya kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu somad karena orangnya sering karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran, baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Kudus. Ya, lah orang Jawa, mbah saya juga begitu dulu. Cuman memang ledahnya Jawa, bukan main mah, main. Lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh. Ini jadi masalah. Allah lidah Jawa yang nggak ada haknya. Apalagi di Indonesia ini antara sin, shin, sot itu nggak ada beda. Kalau Arab ada sin, shin, ada begitu. Nggak bisa. Makanya maharijul huruf. Jadi kaidahnya membaca Al-Quran itu adalah yang pertama dipenuhi hak-hak huruf. Yang kedua adalah dipenuhi hak-hak hukum bacaan tajwid. Dengan lahan-lahan India. Ada di India itu ada lahan khusus dan ternyata tidak ada masalah. Itu memang ada model gaya gaya Indianya. Sebab semua akan terpengaruh dengan budaya lingkungannya. Tapi bukan lagu yang sudah ada, kemudian Al-Quran diikutkan lagu. Itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Pasti nanti mau dipanjangin. Karena lagunya belum beres. Pancasila sudah siap. Qurannya jadi panjang lagi nanti. Jadi tidak boleh ya, Al-Quran jangan diikutkan dengan lagu. Kemudian setelah itu apa? Kalau ada lagunya pun bukan melupakan syiarnya orang fasik. Bukan syiarnya orang orang fasik lagi gitu. Lagu biasaan di kampung. Orang Jawa, orang ini ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah diikutkan dengan lagu, kemudian huruf, coba kalian perhatikan, banyak yang double. karena harus lamnya panjang, karena harus ikut eh, ikut gongnya nanti. <laughs> ini nggak ketemu sudah. Ini betul-betul beda. Dan kita menemukan dengar orang-orang kampung, orang Jawa yang membaca. Menghorijul hurufnya sesuai. Bagi yang mampu tentunya. Bagi yang tidak mampu ya semampunya. Bagi yang mampu mengeluarkan makhorid, makhorid hurufnya sesuai dengan semestinya kok tidak maka jadi salah. Yang ngerti tajwid gak pakai tajwid jadi salah. Ya. Kemudian membaca selain daripada kiroah sab'ah, ada sebagian mengatakan kalau yang ke-10 10 kiroah masih ada mungkin, tapi sab'ah ini yang sudah jelas-jelas. Kiroah sab'ah tidak boleh keluar dari kiroah sab'ah. Kiroah buka Cina. Bagaimana orang Cina membaca Al-Qur'an? Kecuali di saat mereka belajar tentang gurunya, guru dari Arab sehingga bisa membaca seperti Abdul Basit, Abdul Somad. Seperti Syekh ini, Syekh ini. Tapi dulu di Indonesia ada misal Muammar dan seterusnya. Itu kan ngikuti lidah di Arab. Ya itu semestinya seperti itu. Cuman maksudnya kalau ini tidak dijelaskan begitu nanti ada orang kota ngamuk dengan orang kampung bapak-bapak kakak ya Bismillah itu wah salah itu nggak boleh itu aja itu aja karena diikutkan lagu itu salah harus jelas itu yakin. Tapi kok idahnya begitu asalkan tajwidnya dikeluarkan, yang dikeluarkan, ikut asap, ah. Kemudian setelah itu apa? Lagunya bukan biasa yang disenandungkan oleh orang fasik. Maka itu boleh saja. Selesai. Allah alam bisawab.